Terutama di masa amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa aman, rasa tenang dan ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Materi yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini Sebenarnya judulnya menantang ya. Masuk surga jawab asal. Ini panitia yang kasih. Saya berpikir awalnya gimana kalian masuk surga lewat pasar. Kalau masuk pasar lewat surga bisa. Yang di pasar di surga ada ada pasar. Nah ini Jangan kamu sendiri ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata judul ini Insya Allah menarik sekali dan tentunya mudah-mudahan e, pembahasan saya tidak melenceng jadi judul yang ada karena hari secara khusus orang masuk pasar kemudian yang ya ini saya cari-cari tidak ada saya sudah setengah cari sudah pakai syamila sudah pakai mbahnya google itu tidak dapat ya ya masya Allah oleh karena itu mudah-mudahan ini sudah sudah saya terangkan sendiri nah dari kerangka itu kemudian saya bikin. Mudah-mudahan saya tidak paksa dan menghubungkan antara pasar dengan surga. Jangan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama yang akan kita bahas adalah apa itu pasar. Nah itu dulu. Apa pasar? Ya, di dalam definisi di negeri ini dalam ilmu ekonomi pasar itu adalah sebuah struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk saling menukar barang. Di barangnya bisa barang dan uang itu juga itu sebagai barang. Di barang bisa juga bentuknya jasa, bisa juga bentuknya kita informasi. Itu semua barang. Ya, bentuk jasa. Ya, seperti orang yang menawarkan keahlian, kemudian dibayar ilmu jasa dan lain sebagainya. Nah kemudian di sini disebutkan dalam eh, bahasa Arab bahasa itu kita kenal dengan apa? Bahasa Arab itu apa? Asu, asu ya, ekor, asu. Ibnu Baz rahimahullah taala salah seorang kedua Alladzina da'ima nisa'ul Arabia, beliau pernah menyebutkan bahwa suhwa mau bayi Ushira Tempat jual beli. Pasar itu adalah tempat jual beli. Sorry, yang ada di depan kita ini, di pasar karena dia tempat jual beli. Alladzi yata'amalu nasu fihi bidzalika. Di mana di situ orang bermuamalah, berinteraksi. Kita tadi bukan barang. Itu namanya pasar yajribu ilaiha al-mata. Di tempat itu mereka bisa mendapatkan barang ya, wasilah, kegiatan barang lil wal dengan cara menjual dan membeli. Dengan cara menjual dan membeli. Itu namanya namanya mata. Nah, zaman kaum muslimin yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang mata seperti Allah berfirman illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yashrabuna bil asfar Itu tamparan Nabi para Rasul di mana mereka itu adalah makan eh, makanan seperti kan yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy pada saat itu. Nabi yang akan diturunkan adalah dari kalangan para malaikat. Tapi ternyata Allah menurunkan Nabi dari kalangan manusia. Jadi mereka yang dulu ta'am, mereka makan, wa yashrabuna, mereka minum, Si aswad dan itu mereka lakukan di pasar. Mereka kadang makan dan minum di pasar. Jadi secara apa fitrah bahwa pasar itu adalah perkara yang dibutuhkan. Hatta para nabi pun ya kadang mereka berani ke pasar. Jangan pernah muslimin ini, kuliah pada Allah. Yang kedua, kita menggambarkan pasar dengan keluarga. Supaya kita bisa lihat titiknya, dari mana kita bisa masuk. Masuk pintu mana? Apakah berubah berhenti? Ya, seperti yang kita maksud tadi, atau bau yang lain itu sosial atau yang lainnya. Karena kita lihat ya gambaran pasar di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Pertama, bukan bahwa pasar itu tempat untuk berkumpul manusia. Jadi kalau misalnya ada pasar, di situ tidak ada orang, tentunya pasarnya rugi dan bukan pasar namanya. Kuburan ya. Kalau pasar itu kan 40 orang. Jadi wajar kalau pasar itu ramai. Jadi kalau misalnya kita menjual di pasar, kemudian ada tetangga kita, ibu, bapak, dan seterusnya, kemudian kita larang dia, nggak bisa. Itu saja, ramai. Ada penjual obat yang pakai manis, kelas, biasa di pasar. Ya, ada orang mesin musik, terangkan. makan. Ini pasar dia seperti itu. Ada orang teriak-teriak menawarkan barang dan seterusnya. Ya, dan yang sebagainya itu jasa tentang orang yang orang yang biasa itu. Jangan itu memang di pasar begitu. Dia terungkap kumpul orang, mau tidak mau pasti itu. Kalau tidak mau itu jangan di pasar. Ya, yang maka muslimin yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana kita sebutkan tadi, wa ma'arsalna arsalna qablaka al mursalin dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum kau Illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wayashrabuna fil kecuali mereka makan dan minum ya juga dilakukan di pasar. Ini menunjukkan bahwa pasar itu tetap berkumpul oleh para nabi sebagian mereka datang ke pasar tentunya untuk berkumpul melihat manusia mendakwai mereka dan lain sebagainya. Kemudian gambaran yang kedua tentang pasar. Pasar itu ternyata kalau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempat yang sering di sinilah sisi sulitnya kita masuk surga lewat pahala. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ahabul bilad ila Allah masajidna." Tempat yang paling Allah sukai dalam dunia. Suatu yang kita Wa Allah Dan tempat yang Allah paling benci adalah pasar. Ya, tempat yang Allah paling benci pasar. Tapi persoalannya apakah kalau tempat itu dibenci oleh Allah kita nggak bisa ibadah di sini? Nah ini. Seperti tempat yang paling kotor apa? WC ya. Tapi ternyata orang bisa dapat pahala ketika orang masuk WC dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan kaki kirinya ketika masuk, ketika dia keluar, jalankan kaki kanannya dulu, dia baca doa dan seterusnya, jadi bisa bertahan. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pasal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang jelek, tapi Nabi juga biasa pasal. Ini menunjukkan bahwa tempat yang paling jelek seperti pasal itu bukan berarti orang tidak bisa untuk melakukan kebaikan. Bukan berarti orang tidak bisa untuk mendapatkan cerita Allah Subhanahu wa taala. karena kita mendapatkan nanti bagaimana ucapan para ulama-ulama kita terdahulu bahwa e, mereka lebih senang orang berpikir ketika pasar mengingat Allah ketika dipakar. Ya, jangan kamu sendiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sisi yang kita lihat pengobatan itu selain dari tempat berkumpul, dia adalah sejelek-jelek tempat. Tapi disebutkan sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai dalam Bagaimana kalau mesin jadi pasar? Ya, nah, ketika mesin jadi pasar, ya tetap kita hitung dia sebagai mesin. Ya. Jadi ini, ini dari pasar, ya, ini dari mesin. Makanya sebagian ulama menyebutkan, kan, sudah يدخلون السوق بأخلاق المسجد ونحن ندخل في المسجد بأخلاق بأخلاق السوق karena orang-orang dulu itu para ulama kalau mereka masuk pasar mereka masuk pasar dengan akhlak seperti orang mau masuk masjid akhlaknya bagus Adapun kita sekarang ini masuk masjid akhlaknya seperti orang-orang di pasar ribut Nah ini ya, jadi itu bedanya salah. Di masjid tenggara di pasar itu ya? nah, itu biasa. Tapi kalau di masjid timur buat aja. Begitu juga tidak wajar ketika di masjid ramai tidak wajar. Begitu pula kalau kita di luar di di pasar di pasar itu juga tidak wajar. Namanya pasar itu ikut menawarkan. Gak mungkin tenggara dilarang kembali. Ketika ada orang ini isyarat, apa yang kamu lakukan? begitu saja. Nah itu Malah tidak laku nanti baru. Itu tentunya dia promosi, dia bicara terus. Itu wajar, kamu dibakar. Jangan promosi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur ya di sebuah pasar ada mesti, mesti tempat yang terbaik, pasar tempat yang terjelek. Ternyata tempat jelek tempat terbaik bisa bisa. Dari situ dia ya, Alhamdulillah kita lihat ya. Ini jamaah kaum ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah pasar itu adalah tempat coba, tempat berkumpul, Kemudian juga apa? Sejelek-jelek tempat. Yang ketiga, tempat menguji yang dinamakan. Ini gitu lah. Ini tempat yang seperti ini, insya Allah kita mau masuk surga lewat pasar. Awalnya saya bayang-bayangkan juga gimana caranya, tapi ya, nanti insya Allah kita akan menggunakan dan ternyata bisa masuk. Surga lewat pasar. Nah, jadi pasal tempat ujian dan cobaan. Di pasal itu orang menjual, orang menjual ini adalah tuan. Orang dapat uang ingin kaya, kan Ingin kaya dia. Ya. Dan di pasar banyak persaingan. Dan di pasar banyak cobaan-cobaan dia. Eh, dia murah mengurangi timbangan, ini juga mengurangi timbangan. Kalau tidak, salah tidak. Jadi kita orang ulang timbangan. Dia berkagaknya bersumpah, kita juga bersumpah dalam dunia. Nanti kan kosong, itu sebuah kesalahan murah Mengurangi timbangan, bersumpah palsu dan seterusnya. Ya, dia tetangganya barang yang ada karena barang-barang jelek itu dia tutupi. Misalnya ada kayu ya, ada yang rusak dia tutupi, dia lipat dan seterusnya sehingga barang laris dijual karena terdagangannya bagus semua. Dia jual itu seperti itu. Jadi pasar itu tempat ujian, tempat coba Jadi kalau kita menguji iman, jangan ada Ya, tapi tentunya kita datang ke pasar untuk sebuah kebutuhan. Bukan untuk sekedar mencari maksiat atau berhajat kepada Allah Subhanahu Disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat yang ke-14. Allah berfirman, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد. Dijadikan perasaan indah dalam pandangan manusia. Kecintaannya ya terhadap syahwat. Manusia itu Allah sudah fitrahkan senang dengan syahwat. Ya. Apa syahwat yang dimaksudkan? Berupa wanita wanita. Jadi orang sudah sama syahwat. Ya kan? Orang sudah wanita makanya ada aturan dalam Islam hubungan laki-laki dengan perempuan. Walau Wa'ibrahim, cinta kepada anak-anak. Cinta kepada harta benda yang bertumpuk. Wajar, manusia sudah dengan itu. Ya, bentuknya emas atau perak. Cinta kepada benda-benda seperti kuda, cinta kepada hewan ternak, cinta kepada sawah ladang, ya kepada kebun-kebun. Itulah kesenangan hidup di dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mata di dunia. Itulah kesenangan akhirat dan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab dan di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih bagus. Jangan kaum muslimin. Di pasar banyak harta. Orang mau kalau menjadi orang kaya dalam pasar. Yang saya sebut tadi pasar itu bukan cuma tempat seperti ini ya. Sekarang ada namanya pasar saham. Ada namanya pasar jasa. Pasar informasi dan seterusnya itu pasar. Bahkan sekarang pasar ada di internet. Orang bisa bikin toko di internet, bikin website misalnya. Dia bikin toko website itu juga pasar Ya, dan nanti berlaku hukum-hukum pasar. Nah, jadi uh, kalau orang mau kaya, berarti dia lewat pasar untuk kaya. Nah, orang itu senang kaya, senang dengan harta. Ini sudah betul kita manusia, senang dengan itu. Ya, ada pasar yang disebutkan di sini, itu semua perhiasan dunia. Dan udah gitu, itu semua perhiasan dunia. Kita merasa ternyata kita di saudara paling kaya di situ. Kita di pasar kita menjadi orang paling uang dan kita paling baik. Sekali lagi perhiasan dunia. Yang ada di sisi Allah jauh lebih bagus. Yang ada di sisi Allah jauh lebih bagus. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya apa yang ada di depan kita di pasar ini? Itu semua ujian dari Allah. Jangan sampai itu semua menyebabkan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih perhatikan, jangan cuma kejar uang, kejar ini dan seterusnya, kemudian uangnya tidak berkah. Ya, uangnya tidak berkah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita inginkan di sini adalah bagaimana kita urut rembuk kita eh, memasukkan salam kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna al qura amanu taqaw, la fatahna 'alaihim barakatin as sama'i wal ardh." Seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Kalau dia beriman dan bertakwa, pasar kalau orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Allah akan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi saya juga punya dapat eh, dapat penghasilan yang banyak satu hari, dua hari, satu bulan, masya Allah masih kita dapatkan. Tapi belum tentu apa yang kita dapatkan itu mendatangkan berkah. Jadi yang dipikir sebenarnya oleh para eh, pelaku pelaku pasar adalah bagaimana supaya yang dia dapatkan itu berkah Ya, bukan cuma banyak, karena kalau banyaknya dapat kami. Makanya sering kita dengar, bakal terbakar, oh enggak. Ini ujian dari Allah. Boleh jadi itu, eh, karena apa yang kita lakukan di, pasar berubah pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, maka Allah menghilangkan harta kita sekaligus terbakar pasar, banding pasar, kehilangan barang dan seterusnya. Ya, jangan akan muslimin menggunakan itu pasar Sekarang kita lihat yang kedua gambaran tentang produk. Saya harus gambarkan ini supaya kita bisa lihat gambarannya bagaimana perbandingan antara sholat dengan sholat. Nah, sorga yang ya, di dalam Al-Quran surah Al-Sajdah ayat 19 surah Al-Iman. Fala ta'lamu nafsin ma ukhfiya lahum roti qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Apa yang disimpan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berbagai macam nikmat surga yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini surga. Surga itu adalah tempat yang sangat nikmat sekali. Tempat yang tidak pernah kita lihat. Nikmatnya di surga tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah kita bayangkan. Ya, itu surga sebagaimana disebutkan oleh Nabi Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 3244 dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dikutip kursi a'adatu ibadi as saya telah menjaga untuk hamba hamba yang soleh untuk hamba yang soleh apa yang terjadi? Mala ilmu tempat yang tidak pernah dilihat. Sebuah kenikmatan tidak pernah dilihat. Kalau kita pernah melihat sesuatu yang paling enak, ya, kita pernah melihat sesuatu yang paling indah, maka surga di atas sekali lagi. Walaupun misalnya dia pernah dilihat oleh telinga. Kalau kita pernah dengar orang bilang nikmat begini, nikmat begini, nikmat begini, kita tidak pernah dengar, surga itu di atasnya lagi. Walaupun khatar ala qalbi bashari dan tidak pernah terbayangkan itu zombie. Itu zombie telah masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, teman dan akhwat, kaum ibu, tempat yang mengalir sekali. Kita harus tembus lewat pasar. Pasar disebutkan sebagai tempat yang paling buruk di dunia. Tempat paling buruk di dunia. Kita harus menempuh ini, kemudian kita bisa masuk surga, dan surga itu adalah surga yang tidak pernah kita dengar nikmat kenikmatannya. Hanya nikmat surga. Ya, bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Uji an-nar bisyahwat wa ujibat al-jannah bil Neraka itu dilingkupi dengan sesuatu yang menyenangkan. Tapi surga dilingkupi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi ketika orang, -orang masuk neraka, atau dia ditata kemudian di masuk surga, dia harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dia. Coba ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya timbangan normal. Kita punya tetangga, tetangga yang menjual, timbangannya tidak normal. Sehingga dia bisa jual beratnya dengan harga murah. Ya, misalnya berat satu kilo itu dijual tujuh ribu atau dia beli enam ribu satu kilo berapa dia beli enam ribu nah dia bisa jual lagi dapat untung kalau dia jual minimal enam ribu lima ratus kalau dia bisa dapat untung kalau timbangannya normal nah sehingga orang yang timbangannya tidak normal bisa saja dia beli beras satu kilo yang harganya enam ribu dia juga jual dengan enam ribu ada finansialnya tidak untung ya. tapi sebenarnya dia untung karena timbangannya dikurangi. Jadi jumlahnya ada hampir satu kilo. Ketika dia jual enam ribu aja. Kita lihat pun besar sekali. Kita jual tujuh ribu berat, timbangan kita tulis di depan kios kita tidak laku. Semua orang kaya kita tambah tiga, oh bisa enam ribu. Oh, laku. Kita bisa bersabar, kira-kira. <laughs> Ya, saya nggak tahu kita bersabar tidak dalam kondisi seperti itu tetangga kita dicabutkan dua kali satu hari berapnya kita biasa dulu sebelum mandi Indonesia. Tapi kalau kita bersabar jamaah warahmatullahi wabarakatuh, suatu saat nanti orang akan tahu, oh bisa nanti mana curah. Kalau memiliki di, di Pak Muhammad, Muhammad Yusuf, gitu. para yang tadi ya, berbicara, ini makanya normal. Nah orang tua, sudah orang akan berpindah ke semua ini insya Allah. Dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Nah, bisa tidak bersama kondisi seperti ini? Dan waktu itu mungkin itu satu bulan, dua bulan orang tahu, mungkin satu tahun orang tahu, oh ini akan tidur, nanti tidak tidur. Gitu. Jangan orang muslimin, sekali lagi, surga dihidupin dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau mau masuk surga dari neraka, kita siap dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini juga contoh juga, dari contoh. Ada berbunyi. Anggotanya Pak Muhammad Yusuf, sudah ada dia, matinya, ada. Yang, kita orang yang ada nenek, ya. ada yang harus usia, ya. ada ya. Nanti pelanggan pembeli banyak yang ke kios kita ini, ada di terdepan tak pasang hampir komat ini. Kita lihat tidak ada yang tidak. Nah, itulah pasal dia. Diuji kita, kita siap mengatakan, wahai para pelanggan yang terhormat, silakan anda duduk atau itu saya ke masjid, karena saya cuma disuruh sholat. Saya memperolehkan hak saya kepada Allah Subhanahu kalau Anda mau memperkirakan, ada sesuatu bersama saya, atau Anda mencari pemberi lain. Bisa tidak dilakukan? Jadi sekali lagi kalau ya, surga ini diikuti yang sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi neraka diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan. Teman-teman yang baru pergi ke masjid, dia yang jual, banyak pembeli itu, pak dia sendirian. Karena mau pergi di samping, karena samping ini semua beli masjid. Maaf duduk, sholat dulu atau maaf sholat putus sementara. Nah, gitu. saya dulu pernah putus ini juga. Gitu. buat keluarga dari semua bertetangga ya. Jadi jangan muslimin yang dia dari Allah. Kita bisa sabar. Gitu. Ya dia ada di yang sesuatu yang menyenangkan, yang menyenangkan sekali. Dia jualan sendirinya, semua tetangganya pergi ke masjid, dia jualan sendirian, semua pelanggan beli sama dia. Tapi satu saat nanti insya Allah, Allah akan berikan balas kepada mereka yang berbuat kebaikan, dan Allah akan balas berikan balasan kepada mereka yang berbuat Yang Jangan kaum muslimin yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin selanjutnya yang akan kita jelaskan tadi sudah ada di pasar, gambaran tentang pasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya bahas kita ya kalau sudah sedikit. Kemudian yang ketiga gambaran surga. Wah, ini sudah mulai kelihatan kayaknya nggak mungkin kalau surga. Kalau kita lihat, masa bahkan dalam poin ini bahkan bisa tidak, ya, melaksanakan niat. Nah, itu. kan? Tetapi kita tidak pergi ke masjid, masa kita ke Ya enak dia. Dia menjual dan seterusnya banyak pembelinya. Kita ke Mana ada pembelinya datang ke masjid, Pak, mau beli, Pak? Tidak ada. Misalnya kita lagi di masjid, ya, setelah sholat sunat ada pembeli kita. Pak, mau beli. Dia tidak harus di sana. Tidak mungkin. Pasti dia cari orang yang lain jual di situ. Tidak mungkin dia datang ke masjid ke kita. Nah, jangan kaum muslimin semakin susah kita lihat. Masuk surga lewat apa? Jadi nanti kesimpulannya susah masuk surga lewat apa? Ganti judul gitu ya. Judulnya awalnya masuk surga lewat apa? Tapi judul di bawahnya ternyata susah masuk surga lewat apa? Akhirnya nggak ada orang di pasar. Baik, tetap di pasar, bertahan ya. Saya dukung insya Allah, tetap di pasar. Ya, Jangan kamu muslimin yang jangan ya Allah. Cuma ada yang membahagiakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membahagiakan sebuah hal. Saya kasih judul di sini. Semua orang punya peluang masuk surga. Semua orang punya peluang masuk surga. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, selama profesi itu halal, maka dia ada peluang masuk surga. Bagaimana kalau profesinya haram? Ada peluang masuk surga. Saya tanya dulu ini. kalau ada profesinya haram, membunuh bayaran Ya, ada nggak peluangnya dia berprofes? Hah? Ada. Betul. Gimana caranya? Nah, bersabar. betul. Caranya bersabar, insya Allah surga. Ada dulu orang membunuh 100 orang. Dia bersabar kepada Allah. Dia pergi meninggalkan kampungnya yang jelek. Dia pergi ke kampung yang baik. Dia sampai ke kampung yang baik di pertengahan jalan dia meninggal. Masuk surga. Padahal dia membunuh ya, hobi. Jadi kalau biasa yang kita hobi membaca, menulis ya, hobi membunuh. satu orang yang dibunuh, masya Allah. Tapi dia harus dalam surga. Jadi kalau kita progresif saja, kita saja untuk surga dan bertobat. Ya, yang ada muslimin. Apa hadis yang saya sebutkan sebagai kabar gembira bagi umat Muhammad bahwa apapun profesi dia dia bisa masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat ini pasti masuk surga. Semua umat Selama kita umat Nabi, apapun profesi kita di pasar, di kantor, di mana saja di pondok atau selain pondok di rumah, kita ada peluang surga. Semua ada kanan. Seluruhnya berarti tidak ada peluang surga. Semua umat Nabi ada masuk surga. abad kecuali yang tidak mampu. Jadi sekarang yang kita tanyakan adalah kita bisa masuk surga dan neraka atau tidak? Jawabannya bisa. Dan pasti bisa. Cuma yang saya khawatirkan di sebuah pertanyaan, mau nggak kita masuk surga dalam pasar? Makanya nanti Nabi menyebutkan, semua orang bisa masuk surga. Tidak masalah. kecuali yang tidak mau. Ya yang tidak masuk surga itu cuma yang tidak mau. Selama orang mau masuk surga, dia kan bisa masuk surga. Cuma kalau dia tidak mau, ya dan nah, akan dimasukkan Yang saya maksudkan tidak mau adalah ketika orang mengatakan saya mau masuk surga, kemudian dia tidak mengaku jalan masuk surga, kamu tidak masuk surga. Sebagai contoh ya, dia mau masuk masjid Babul Ya kan? Tapi dia lewat sana terus. Mana bisa masuk di sini? Bukan jalannya Pak. Makanya tadi saya bicara, lewat sini kalau ada hampir banyak orang bilang, lewat sini, lewat sini, kalau kita masuk. Bukan jalannya jalan sampai. Demikian pula masuk tidak ada jalannya. Kalau kita tidak menemukan jalannya, tidak bisa masuk surga. Jadi kalau orang mengatakan saya mau masuk surga, merdeka masuk surga. Bisa dia masuk surga. Kemudian dia tidak mau jalannya. Bahkan dia melakukan sesuatu yang menjauhkan dia dari surga. Dia masuk surga. Maka sekali lagi dari tenangi. Semua umat akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah ini sahabat heran. Kalau dia Rasulullah, ومن ذاك يا رسول الله سألك يا ماما رسولك maka Rasul berkata man aku ada berapa ini siapa yang taat kepada saya dia akan masuk surga wa man atani apa siapa yang durhaka tidak taat dia adalah orang yang tidak mau masuk surga Nabi tidak mengatakan dia adalah orang yang mau neraka ini lebih lebih ekstrim lagi ya dia tidak mau masuk surga dia adalah orang yang tidak masuk surga ketika dia tidak taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah kaum muslimin yang terhormati, saya muliakan. Ini yang membuat kita berbahagia. Nah, sekarang inti permasalahan kita bahas. Bagaimana cara masuk surga lewat pasangan? Nah ini. Sekarang. Gambaran saya pasar tempat paling jelek di dunia pasar tempat fitnah, pasar tempat banyak orang, pasar tempat suci. Surga tempat yang paling baik. Surga disediakan untuk orang beriman, untuk orang bertakwa dan sebagainya. Di pasar kita susah bertakwa. Susah. Bukan tidak bisa, susah. Yang sampai di pasar ada orang bertakwa. Seperti kata Imam Abdullah di dalam Syiah Alam Mubarak, dia sebutkan kita di Sirin. Katanya kalau Muhammad bin Sirin, seorang tadi, masuk ke orang-orang yang dia Ibn langsung ingat Allah sini. Berarti orang bersabar. Berarti bisa saja orang bersabar itu tak Bisa. Ketika orang tidak mengurangi timbangan, dia orang bertakwa. Ketika orang tidak menutupi cacat dari barang yang dia jual, berarti dia bertakwa. Ketika orang tidak menimbun barang, apa namanya? Menimbun barang. Ya, dia ya, tumpuk barang-barang supaya nanti langka barang sehingga barang menjadi naik, orang semua tidak ada barangnya, cuma kita yang punya barang. Maka itu perbuatan spekulasi, tidak boleh. Dalam pasal tidak ada bentuk spekulasi. Ya, dan bersama saya jaminan, siapa yang menipu kamu akan jawabannya menipu. Supaya naik kelas. Jangan kamu muslim, jangan menipu barang. Yang boleh menipu pahala. Menipu barang Ya tidak boleh, perlu kita orang banyak. Salah satunya. Nah, cara pertama, cara mengukurnya adalah pasal. Tips yang pertama, berdoa berdoa masuk pasar. Sudah apa berdoa masuk pasar? Tadi sudah berdoa masuk pasar atau menghadapi hukum Ada doa masuk Ini oleh mereka yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang ada di pasar yang mudah-mudahan oleh-oleh ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya kasih oleh-oleh doa. Baca baca. Ini dibaca baca kalau kita masuk pasar. Kita lihat ya apa yang diajar oleh Nabi. Nyata kembali datang. Semua orang yang masuk surga dijamin tidak mau. Orang yang masuk surga akan taat kepada Nabi. Orang yang tidak mau masuk surga tidak mau taat sama Nabi. yang akan tersampaikan semua sini nanti, nasihatnya Nabi. Kita mau taati tidak. Kalau kita mau taat, berarti kita butuh betul mau masuk surga. Tapi ketika kita tidak mau, nah susah. Tidak usah menjadi Nah, berarti memang kita tidak mau masuk surga. Ya, pertama berdoa. Hadis dari Abdullah bin dari Umar bin Khattab dia menyebutkan kalau Rasulullah SAW Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq" Barang siapa yang masuk ke pasar. Ini lengkap kita menyadari, pasar pun diajarkan. Ya? Jadi kata Nabi, siapa yang masuk ke pasar? Faqala, lalu dia membaca. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير panjang ini tapi itu doanya salah mudah ya nah. jadi kalau dia baca doa itu dia baca doa itu disebutkan oleh Nabi kata Allah lahu alfa alfu sana apa hasanah Allah akan memberikan dia satu juta kebaikan taubat. Satu juta kebaikan dia dia baca satu kali dia dapat satu juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiat. Dan Allah akan menghapuskan satu juta mereka. Jadi itu merupakan bagiannya. Ulama dulu ada sebagian orang, sebagian ulama kita, dia sengaja pergi ke pasar bukan karena dia berdagang di pasar. Dia sekedar ingin ke pasar, bukan sekedar bisa menyempatkan ibadah lain kali. Saya mau pulang. Kita biasa di pasar tidak mau pulang. Ya kan? Ulama kita ada sebagian, terus ke pasar mau di pemilik arus secara berpikir, kemudian pulang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kaum muslimin, kalau kita berpikir di masjid wajar, gampang orang berpikir di masjid. Berdosa di sana, oh susah. Nggak bisa. Susah sekali baca Al-Quran. Ketika dia harus membeli baca Al-Quran. Ini. tetangganya pada begini dia kanan dia kiri, mana peduli dia ada ya, dia sibuk baca Al-Quran. Susah. Jangan kamu ini. Oleh karena itu, nanti ini tadi disebutkan oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam Siapa yang masuk neraka? Dia baca Nabi SAW, illallah wa la tidak ada yang kecuali kepada Allah wahdahu la syarika satu-satunya tidak ada syarikat lahul mulk dia yang memiliki kekuatan, kerajaan walahul hamdu dia yang memiliki pujian yuhyi yang maha hidup ya Allah yang menghidupkan wa yumitu yang mematikan wa huwa hayyun dia maha hidup la ilaha illa dia diri khair kebaikan ada di tangan Allah. Kebaikan ada di tangan Allah, bukan di tangan pemberi. Kebaikan ada di tangan Allah, bukan di tangan pemberi. Makanya jangan disangka kalau banyak pemberi berarti kebaikan tidak. Kebaikan ada di tangan Allah. Jangan terpancing dengan pemberi. Ya, jangan terpancing dengan tetangga tetangga apa kita. Jangan. Kebaikan ada di tangan Allah ini perlu diingat terus. Kebaikan ada di tangan Allah. Rezeki ada dari Allah dan seterusnya kebaikan ada di tangan Allah. Coba kalau kita baca ini kita pahami mana Masya Allah. Ya, kebaikan ada di tangan Allah. Wa qala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah bisa menjadikan orang yang tempatnya paling belakang sana didatangi paling banyak pemberi. Allah bisa. Allah bisa atau tidak? Bisa. Bisa kita mau atau tidak Ya, sekarang kita mau datang ke gunung, datang ke laut, barang hilang transisi. Mengharapkan rezeki mana kita? Rezeki yang dapat itu sementara. Kalau orang Jawa bilang kesugihan, kalau itu kesugihan, kesugihan itu dari kata sugi, itu artinya kaya. Jadi mencari kekayaan dengan cara yang dengan cara cepat katanya. Dia datang ke gunung, lemparkan ke sapi, dia datang ke tempat ke laut, melemparkan apa semua supaya dia katanya kaya. Ini cara yang salah. Sekali lagi kebaikan ada di tangan Allah dan Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Nah ini kalau kita baca kata Nabi dituliskan oleh Allah kebaikan satu dunia. Dihapuskan oleh Allah tak satu Walau Warafa'alahu anhu al darajah dan uh, akan apa namanya diangkat dia dengan seribu derajat akan diangkat dia dengan seribu derajat dalam berbagai yang lain disebutkan Bala baitan fil jannah akan dibangunkan dia rumah di surga. Jadi coba ya, kita masuk apa? Dibangunkan rumah di surga. Jamaah kaum muslimin kemudian dari Allah, cuma ada di sini, ada yang diriwayatkan oleh Muslim di Ibnu Majah, Ibnu Hajar, Ibnu Hakim dan lainnya lainnya. Ini ada perselisihan para ulama. Ada sebagian ulama seperti yang ada Imam salah satu organisasi ulama di Saudi Arabia mereka mengatakan bahwa hadisnya lemah. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah beliau tetap berpegang bahwa hadisnya sahih dan bisa diamalkan. Ya, Allah tapi kalau misalnya dia hadisnya lemah, kita mesti punya banyak dalil untuk menunjukkan bahwa orang yang pergi ke kesempatan berdoa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala diterima surga oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, kalau kita anggap hadis itu sahih, atau Hasan kata Syaibani, maka kita baca lagi kita masuk mata Nah, kita tunggu ya, 10 tahun 20 tahun di pasar, ini doanya tidak pernah. Ya, tidak pernah itu. Yang dihafal jumlah barang yang ribuan di dalam kotanya dihafal semua. Dia garam ada di bawah tahun berenang dia tahu garam pernah ada tahu di bawah di bawahnya. Dia bisa tahu. Tapi ini doa kenapa dia tidak hafal? Coba, ini minta tolong ya semua ya. Ini dua apa kita dari baca ya. Nanti bisa lihat ya saya kalau yang belum hafal bisa nanti saya balas dengan doa ini. Ini baca pada kita kalau mau baca doa itu tadi. Nah, jangan kaum muslimin anggap hadisnya lemah, tapi ada hadis yang lain atau ada dari yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang ada berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun dia berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya. Seperti dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 35 disebutkan oleh firman Inal muslimin wal muslimat orang muslim dan laki-laki maupun perempuan wal mu'minin wal mu'minat ah, orang beriman laki-laki maupun perempuan wal qanitina wal qanitat orang-orang yang taat laki-laki maupun perempuan was salihina was orang-orang yang jujur laki-laki dan perempuan was sabirina was orang-orang yang sabar laki-laki maupun perempuan Al-khashinin wal khashiat. Orang-orang yang khusyuk laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Orang-orang yang bersedekah laki-laki maupun perempuan. Wasaimin wal saimat. Orang-orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan. Al-walhafizin furujahum wal hafizat. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Kemudian disebutkan wasakirin Allah katsira dan orang yang banyak mengingat Allah laki-laki maupun perempuan. Ini berpikir ingat Allah. Mana dia berada, a'adzallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang yang besar. Para ulama menafsirkan pahala yang besar yang dimaksudkan adalah surga. Adalah surga. Di situ disebutkan laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang baik berzikir kepada Allah. Maksudnya ini bapak-bapak itu yang salah paham ya. Kita tidak harus bawa tasbih terus mana-mana. Oh itu mesti saja. Ya, ya. berzikir itu misalnya ini. Ada orang kurangi timbangan, kemudian kita tidak kurang timbangan. Kalau saya kurang timbangan, apa pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Berarti dia sedang berpikir kepada Allah. Itu dikit Selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikit Jadi dikit jangan dibatasi cuma subhanallah, alhamdulillah, Allah subhanallah la ilaha illallah. Betul itu dikit Tapi bukan cuma itu dikit. Seperti yang kita lakukan sekarang berada, ini disebut yang zikir, masih dikit Karena di sini kita ingat Allah. Atau ada ingat barang di padang. Ya kan? Dapat kita ingat Allah kita ingat Allah di sini. Berarti disebut majlis zikir. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau tujuannya mengingat Allah, maka itu zikir namanya. Ketika kita, misalnya ada orang tidak tahu harga, kita jual beras, beras terus dari tadi. Untung itu jual beras itu dipromosikan terus. kita yang lain betul. Misalnya kita jual pakaian, kita jual pakaian. Orang tidak tahu harga, sebenarnya harganya cuma sepuluh ribu pakaiannya, ya kan? Kita jual sampai tidak ribu. Dan orang tidak tahu atau harga. Misalnya ada barang yang bagus, pakaian bagus, harganya harganya misalnya dua ratus ribu. Kalau kita jual dua ratus ribu, ya kita untung tipis lah. Ternyata kita bilang sama orang ini harganya 100 ribu, kita pikir ada barang murah, harganya cuma misalnya puluh ribu, kita jual dua ratus lima puluh ribu. Kalau ini dua ratus lima puluh ribu. Biasanya orang pilih yang mana? Saya kan sedang mengajari trik untuk menjual yang tidak bagus ya. Ini sebagai contoh karena saya adalah korban. Iya, saya korban. Jadi misalnya ada baju harganya ratus ribu, kita bilang sama orang ini harganya seratus ribu. Kalau dia beli kita beli sebenarnya, tapi ini trik jadi untuk itu bisa. Ya. Kemudian ada baju yang harganya puluh ribu, kita ada kalau ini dua ratus lima puluh ribu. Kira-kira kalau pembeli pilih yang mana? Jangan pilih yang puluh ribu yang mana? tadi kan sudah yang bagus. Yang bagus itu kita lihat jangan sampai yang mahal biasanya. Maka kalau barang murah berarti mahal, oh, berarti ini bagus sih, karena mahal. Ya kan? Bagi orang yang tidak tahu harga, maka dia bilang, bisa jualan Nah, kita ribu, dia 200. Kita sudah 150. Oh iya, ambil. Teman, angganan Ya, murah baru, ambil. Padahal dia sudah membohongi. Ya, dia sudah membohongi. Nah, kemudian dia bilang, oh kasihan orang ini. Kalau saya tidak seperti itu, pasti saya akan marah. Dan seterusnya. Eh, apa? Salah. Ini yang harganya 200 ribu ini, salah itu tadi. Tidak, dia ingat Allah. Maka orang ini berpikir kepada Allah. Ya, ketika dia membodoh-bodohkan banyak dia ingat mari tapi akbar ini untuk polisi. Ini ini ada salah di Yang betul yang jalan tiga. Begitu. Berarti orang ini ingat Allah. Maka kalau ini yang dia lakukan, senantiasa dia ingat Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan bagi dia akan menyediakan bagi dia sorga. Baik. Kemudian disebutkan dari dalam beberapa ayat ya seperti uh, surah An-Nur ayat 37 dan 38 disebutkan di situ Rijal la فيهم تجارة ولا بيع أن dzikrillah. Seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli. Ya? Tidak dilayakkan oleh jual beli. Tijaratun baik bai'un dan tidak dilayakkan oleh perniagaan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jual beli yang dia lakukan, perniagaan yang dia lakukan, itu tidak melalaikan dia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang seperti ini. Wa iqamis salat. Dan jual yang dia lakukan tidak melalaikan dia dari akan salat. Pak Muhammad kita mau tanya ini. Ini gajah kalau dulu kan sampai di atas. Sampai sini. Kalau misalnya orang pasar punya pergi ke masjid, kira-kira semua dari masjid. Penuh ya? Jangan kita jual, kita lupa sholat. Kadang ada orang begitu, oh menjual, menjual, menjual. Pak mau ada dari sholat subuh? eh sholat subuh. Kadang jam dua datang ke pasar, jam dua malam dia datang ke pasar. Oh menjual, menjual. Sholat semuanya jam tujuh. Ini pengalaman yang saya lihat. Tahun ini tidak ada insya Allah. Ya, sama itu. Ya, sama namanya. Ya, jadi insya Allah tidak ada. Karena ini di Mesir, ya? dan Ali berkata. Ya, seperti itu. Coba bayangkan. Ini jual beli dia coba melalaikan dia dari tolak. Wanita ini berdagang. Ini laki-laki jual belinya dia, perniagaan dia kita melalaikan dia dari mengeluarkan zakat. Kan tidak buka zakat. Uang banyak dikasih oleh Allah, rezeki banyak, kita buka zakat. Ya, kita tidak berbagi sama orang-orang miskin. Ya, walaupun yang jauh Tatakallamu fil qulub. Orang ini kenapa perniagaan dia, jual dia tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah, sholat, mengeluarkan zakat karena dia takut pada suatu hari nanti di mana uh, eh, Sadaqallahul qulub wal absar. Allah Subhanahu wa taala akan membuat balik hati dan penglihatan mereka. Dia yaumullahu ahsana ma amilu jadi mereka takut pada suatu hari di mana hati dan penglihatan sebuah balik goncang. Ya, mereka mengajarkan yang demikian itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka dengan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang mereka lakukan. Jadi dia menginginkan balas dari Allah. Dia tinggalkan dagangannya dia pergi ke pasar. Allah Allah Akbar. Paham? Maaf, sholat. Ya, terus makan. Dia pergi makan. Ya. Dia tinggalkan. Pas masuk kota sudah satu tahun. Jadi itu orang tua banyak. Tinggalkan mereka. Satu persen. Dua setengah persen. Sedikit. Dua setengah persen. Terus juta. Kalau tahun ini seratus Keluar. Kenapa? Dia takut berhari itu dan selama di bolak balik. Dan dia mengharapkan dengan itu semua mendapatkan pahala dari Allah. Allah akan mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka mereka lakukan. Dari apa yang mereka lakukan. Min fadlihi dan Allah akan menambahkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi Allah memberikan rezeki kepada mereka yang kehendak. Siapa yang rezeki Pak? Ibu ada rezeki Allah rezeki. Ya Iya Ya Allah rezeki. Kenapa? Bagus. Cara ada rezeki Allah. Yang bikin kamu rezeki ya mengurusnya ya. Jadi Allah rezeki kita. Saya Allah rezeki. Kita jadi Allah kasih rezeki. Ini terus harus disampaikan terus. Bukan manusia yang rezeki. Bukan pemberi yang rezeki. Allah yang dapat rezeki kita. Itu harus dipahami. Sehingga Masya Allah ini nanti namanya apa? Ya, babu rezeki. Masya Allah nama yang baik sekali. Bapur rezeki. Kalau mau bayar rezekinya masuk di sini. Ini pintunya rezeki. Banyak-banyak di sholat. Banyak ibadah. Banyak ingat-ingat kepada Allah. Ketika kita masuk sini ingat sama Allah. Aduh, tadi saya sudah membohongi dan orang. Aduh, tadi timbangan saya saya kurangi. Yang tadinya kurang 10 on, saya kurang jadi 30 on. Jadi setelah orang muslim ingat dia pula dia perbaiki lagi keimanannya, ya. Dia akan muslimin mulai dengan Allah, ya. oleh yang sendiri. Kepada siapa? Kepada siapa yang di ini kita tanpa batasnya, tanpa ada batasnya, tanpa ada batasnya. Seorang imam yang bernama Abdi yang mengatakan, barang siapa yang berpikir kepada Allah ketika berada di sana, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, Allah sebutkan dalam ini diberikan pahala yang tidak ada batasnya. Bila adil, wa bila muqabil, wa qad suku, bila Allah akan memberikan rezeki yang tidak terhitung, yang tidak bisa dibalas. Allah akan memberikan rezekinya dengan harta. Jadi bisa orang tiba-tiba kaya karena dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia harta. jadi dia Yadir sebagai balasan dari perbuatan yang sedikit. Cuma sekedar memperbaiki timbangan. Cuma sekedar memberitahu orang tentang keadaan barangmu. Cuma sekedar tidak menipu. Allah beri, masya Allah. Bagaimana bentuk balasannya ini? Misalnya kita memang jujur ya, tidak pernah menipu, timbangan tidak pernah dan seterusnya. Nanti lama orang kena. Orang yang cerita, wih, dari di sana. Pak Muhammad, bagus pertimbangannya. Oh iya. ya datang di sana. Masya Allah. Kemudian dia cerita yang ini buktikan betul. Karena masih baik. Dia cerita yang cerita. Jadi semua orang berpada kalau semua. Akhirnya pelanggannya jadi banyak. Itu adalah Allah memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang dari. Jadi untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, ini akan dibahas nanti kiai-kiai dalam rezeki, tidak harus kita berbohong. Sekarang orang beranggapan tidak bisa dapat rezeki kalau dia berbohong. Tidak bisa dapat rezeki kalau tidak menipu. Tidak bisa dapat rezeki kalau tidak melakukan kejelekan. Ini pemahaman orang. Maka pernah dulu waktu saya masih sekolah ya, saya dengar sebuah eh, apa namanya sebuah ungkapan Katanya orang jujur itu sudah ada di komik. Iya. Jadi dia bayangkan bahwa orang jujur itu susah. Makanya sekarang ada konsep pemerintah kita, jujur itu hebat. Ini bukan cuma pemerintah yang harus jujur. Kadang kita protes kepada pemerintah, demo, supaya pemerintah jujur. Kita ada tidak jujur. Jadi mau, mau ngajak orang untuk jujur, mulai dari kita dulu. Jujur. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah juga akan memberikan kepada masukkan dia dalam sebagai balasan dari kejujuran dia. Akan membangunkan dia di surga, kejujuran dia, dia akan membangunkan dia rumah di Kemudian itu tadi Jadi itu pertama. Kalau mau surga, sudah ya, insya disampaikan lah ya oleh pengurus hmm. dan dia tulis di dibagi-bagi ke orang ya dan oleh-oleh diajarkan kepada orang lain bikin masuk pasar yang kedua bermajelis ilmu belajar makanya bagus juga kalau orang-orang pasar punya asosiasi perkumpulan kemudian bikin majelis tali biasanya majelis tali itu main ilmu tapi sebenarnya itu bisa beberapa bapak majelis tali Bapak-bapak biasa ada penulis taklimnya. Ibu-ibu saja. Memang cuma ibu yang ilmu. Bapak-bapak tidak, ya kan? Jadi kalau bapak-bapak punya kelebihan di selatan, bikin penulis taklim. Sebulan sekali, sebulan dua kali ini. Seberapa sih kita keluarkan dana untuk sebuah penulis Ya, jadi ini. Karena apa? Maka itu adalah jalan untuk kita masuk ke surga di Kalau ada manusia di sana, sebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam عنك طريقا يركن فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة siapa yang memiliki jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga siapa pun dia orang kalau dia mau betul mau masuk surga lewat dia harus punya majelis ilmu majelis ilmu banyak yang kita tidak tahu di pasar di itu ada yang halal ada yang haram kita tidak tahu ini halal atau haram cara menjual sesuatu ini halal atau haram. Dia tidak tahu. Makanya di zaman dulu, nanti akan saya sebutkan di akhir kita ini, ada sebagian menteri yang tugasnya datang ke pasar untuk mengetes mengetes orang-orang yang ada di pasar. di Dites ilmunya, bukan di tes timbangannya. Ya timbangan, insya Allah orang-orang dulu banyak itu ya, ini gitu mungkin belum, tapi itu mau mengurangi timbangan. Jadi kita ilmunya, saya tentangkan oh bisa tidak kau silakan lanjutkan berjualan lanjutkan berbisnis dan bisa tidak tahu jawab ah kamu jangan dulu belajar dulu kalau tidak tahu baru berbisnis sampai seperti baru yang tidak tahu ya oleh karena itu dalam muslimin ya ini penting memiliki ilmu yang ketiga supaya kita bisa masuk apa amanah surga berkata menjaga kita ini biasanya kita diajarin ketika kita di فإن الله ومصدر الأمر وجبان حيث dari luar negeri. Dari Indonesia. Indonesia ekspor ke luar negeri, dia beli di luar negeri. Dari Indonesia juga kan. Ini barang ekspor dan ya. Pokoknya saya tidak seperti itu, seperti itu. Atau kita anak konflik supaya orang tidak datang ke tetangga-tetangga kita yang komisi itu barang tidak bagus barang yang bagus ya? Iya. Ya, kita ya ya ya yang mesti dia sendiri kita tidak mungkin yang mesti dia sendiri dan seterusnya dia kadang tidak berjalan apa dia bersumpah ada yang disebutkan dia sumpah sumpah yang sekarang kami kalau anda jangan misalkan begitu Demi berbuat apa saudara? Orang yang dijual apa? Yang dijual itu garam, komisi, sampai dia bersumpah masya Dan kenapa? Oleh karena itu, siapa yang bisa jaga lisannya, insya Allah, dia akan masuk surga berkata. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yasmani ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi ajman lahu al-jannah." Siapa yang menjaga bagi saya sesuatu yang ada di antara eh, apa kumis dan jenggotnya, mulutnya, dia bisa jamin, bisa jaga. Dan dia menjaga sesuatu yang ada di antara kedua kakinya. Itu kehormatannya. Maka akan jamin dia masuk surga. Dijamin Jamin. Ini bisa. Lisan itu tidak berguna. Dijaga baik-baik. Bicara tidak jujur. Ya, misalnya ada orang beli uh, apa namanya beli sendal harganya lima puluh ribu dia jual dua ratus ribu lalu dia mengatakan ini modal yang ada seratus sembilan puluh sembilan ribu saya mensyukurku tidak ini oh, orang tidak percaya ya, ya begitu biasanya saya ada yang modal lima puluh ribu ini modal yang ada seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan bisa rupiah di dunia. Nggak mungkin. Ya, jadi oleh karena itu saya ini eh, jangan kita bersumpah, mau bersumpah dan terusnya ada dia dusta. Padahal dia dusta. Kalau seorang misalkan dia yang untuk mengucapkan, berbicara di sesuatu yang tidak benar. Bahkan kalau orang-orang yang yang tokonya sepi, satu hari mulai tadi sampai sore tidak ada pembeli, sembarang yang cinta dalam dunia ada terusnya dan terusnya. Akhirnya dia tidak menjamin Kata Nabi, saya akan menjamin cintanya ini dan menjamin menjamin kehormatannya. Dia jaga baik baik, saya akan jamin dia masuk surga. Nabi yang jamin dia, ya? Nabi yang jamin masuk surga. Dan insya Allah dia akan masuk surga dengan syarat dia jaga itu dua perkara. Dia jaga dua perkara. Ini salah satu jalan masuk surga. Kemudian jalan masuk surga yang lain adalah lewat pasar, jujur, tidak berdosa. Sudah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim inna sirqa yahdi ila al kejujuran itu membawa kepada kebaikan bapak-bapak ibu jangan dikhawatir kalau jujur kita kebaikan kita dapat insya Allah jangan dikira susah jujur kita artinya dia harus bohong kalau jujur susah kenapa susah jujur di pasar karena banyak orang mungkin mengikhlaskan. Kalau kita jujur, tak pakai nasi. Kita kena. Dia laku barangnya, kita tidak. Dia berani di barang, kita tidak. misalnya dia didapuk ke dalam. Kita lurus, dapuk ke bawah. Susah, katanya. Ya? Orang-orang barang-barang jelek, dia bersumpah bahwa ini barangnya bagus. Aku barangnya, kita tidak. Susah jujur. Kami mengatakan sesungguhnya kehidupan akan membawa kepada kebaikan. Cuma dijelaskan sabar. Ada waktu. Ya, wajibnya merupakan kita jannah dan kebaikan itu akan mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Wa inna rabbal la yasifu hatta yuktala inda Allahi dan ada seorang yang tidak tidur karena tidak dia menjadi orang yang jujur. Ini tidur. Wanita ini terjun punya kedustaan akan mengantarkan kepada dosa. Wanita bujur yang dilazat dan dosa mengantarkan kepada dosa. Wanita rojla layak dibu. Hatta yukta Islam Allah kadzabah dan semuanya dalam kebiasaan berdusta dan Allah kata kepada manusia. Jadi kita tidak tahu ujungnya. Kalau kita jujur, ujungnya surga. Kalau kita dusta, ujungnya neraka. Jadi setiap kita mau dusta bayarkan ujungnya neraka. Setiap kita mau jujur bayarkan ujungnya surga. Itu saja sudah. Kita bayarkan, kita bayarkan. Insya Allah bicara seperti itu akan membantu kita untuk jujur di pasar sehingga kita dihindarkan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Nah, kemudian disebutkan oleh oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang membuka dari Muslim, al-baji'ani bil qiyar malam yataqarrabu. Penjual dan pembeli memiliki hak sebelum dia berpisah. Maksudnya ini, kalau kita menjual barang, orang tawar. Ya kan? Setelah dia tawar, kita tidak mau, maka dia boleh untuk membatalkan pembeliannya. Jadi sebelum dia berpisah, dia boleh membatalkan. Oh, tidak jadi begini. Jadi maka kita makanya ini. Setengah jam dilayani, terakhir-terakhir hanya habis. Terus tapi salah gitu ya ada juga jadi selama orang jual beli dan dia belum berpisah dia bisa membatalkan atau melanjutkan jual beli ya fa'in sadaqa wa bayyana bunika kala ma fi baitihima kalau orang yang menjual tadi dan orang yang membeli tadi jujur dan dia menjelaskan tentang cacatnya barang yang dia jual, maka orang itu penjual dan pembelinya sama-sama akan jadi berkah Allah. Barangkali ada yang punya harta, insya Allah. Mau ibaratkan kita punya harta, jujur. Sekarang, jangan terpancing orang banyak harta dan seterusnya banyak membelinya. Kalau caranya dia dengan cara yang salah, insya Allah tidak berkah. Makanya banyak orang kaya, satu dua tahun, dua tahun, jadi kaya berapa tahun, langsung miskin dari harta. Bisa tidak? Bisa. Tiba-tiba ada bara, josnya, yang lainnya tidak bersabar, josnya sendiri kata bapak. Bisa saja. Atau kecurian, orang mencuri atau dirampok, ada juga. hal-hal, yang ada di dalamnya masih ada pertanyaan semua lebih baik. Uangnya satu miliar, barang yang hilang tiga miliar. Ruginya. kan? Oleh karena itu, saya bilang jujur, supaya kita punya harta diberkahi oleh Allah SWT Bahwa Bapak dan Ibu, yang kita cari dalam harta kita adalah berkah sedikit kita dapat cukup untuk semuanya. Daripada kita banyak dapat tapi tidak cukup, karena orang yang tidak selalu mengeluh. Sudah ada mobil yang mengeluh oh, kenapa baru satu mobil, belum dua. Dikasih oleh Allah dua mobil, kenapa tidak tiga? Mengeluh terus, merasa miskin terus, ini orang miskin. Tapi ada orang kalian saya motor dikasih, motor dikasih. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Ada tetangga saya, saya juga ya tapi di rumah mobilnya tiga. Dia kan- ya, bersyukur mas saya masih bisa naik motor. Tetangga saya, ada orang kita naik sepeda. Ya saya sepeda bersyukur, baik. Tetangga saya jalan. dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, maka sekali lagi ini kita akan berkah ini kita punya harta. Kalau semua orang pada mencari berkah pada harta, insya Allah kita akan dibagi. Ya, kita akan dibagi insya Allah. Nah, jangan kamu sendiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan wa in kadama wa kadala kuhibat barukan kebaikinnya kalau dia menyembunyi dan cacat atau dia berdusta ketika dia jual beli maka Allah akan menghilangkan berkah jualannya makanya ada orang yang kaya saudara kaya banyak pelanggannya banyak uang yang memasukkan tapi untuk kain hati setengah mati padahal dia banyak naik haji setengah mati ini Uangnya kurang berkah. Mungkin ya. Atau ada kemungkinan naik. Kalau boleh jadi itu juga kemungkinan naik. hadis dengan mas. Ya, ada orang beli hartanya dia cuma jualan biasa-biasa saja, dia jualan penisi, jalan apa semua bisa naik haji. Bisa naik haji. Maka ini yang Masya Allah menunjukkan bahwa uh, salah satu uh, petunjuk bahwa dia berkah. Kemudian yang selanjutnya sudah keberapa sih? Empat ya. Sudah empat pintu, masya Allah ya. Pintu yang kelima untuk ngasih yang zakat. Bersyukur. Bersyukur. Itu pintu masuk surga. Syukur itu apa? Syukur itu adalah menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kaya jangan juga berpakaian tentang kambing seperti yang biasa di jalan-jalan, mengemis, jelek pakaiannya, bawa kain, disambung dengan banyak tidak susu. Ini namanya tidak menampakkan pengaruh dari kita. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat, dinampakkan, dikasih kelihatan, supaya orang tahu nikmatnya itu hanya kita syukur menampakkan nikmat dengan misalnya dengan mengucapkan alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan hatinya dinampakkan dengan cara mengakui ini dari Allah. Wa syuhudah dengan cara dinampakkan secara dohir kepada orang nikmat Allah. Ya. Dan mencintai nikmat tersebut. Mencintai nikmat tersebut. Inilah makna dari sebuah kesyukuran. Jangan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersyukur akan dibangunkan dengan sombong. Tentunya yang harus bersyukur sebenarnya orang Para pedagang, orang yang tiap hari itu masukannya. Beda kalau punya ini Awal bulan lalu, tiga juta. Tanggal satu, tiga juta. Tanggal dua, tiga seratus ribu. Kemana itu? Yang dua juta sembilan ratus. Bayar kita. Betul menjadi negeri seperti itu? Tidak ya, insyaallah. Kayak itu juga sedikit sedikit. Makanya kita banyak. Ya, utangnya banyak. Kita langsung aja. Orang yang bersyukur akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di Makalah Hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masa, wala bil Kalau meninggal jadi kalau meninggal waladun abdi, anak seorang hamba. Kalau Allah boleh malaikat, jadi kalau orang meninggal, Allah beriman kepada malaikat. Obat Kata kata malaikat, dari kata Allah kepada malaikat, Qabatum. Walad abdi. Apakah kamu sudah nyawanya? Orang itu. Fayakulu na'am. Maka malaikat mengatakan betul ya Allah. Bayakul, maka Allah berfirman, Khobatum, tamwaka fu'adihi, apakah kamu sudah mencabut uh, eh, buah hatinya, buah dalam hatinya? Maka mereka mengatakan, nah, maka Allah berfirman, ada kola abdi, ada yang dikatakan oleh hambaku. Ya, jadi ada seorang anak, anaknya orang meninggal, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka bapaknya ini ditanya oleh Allah dan kepada mereka apa yang dikatakan oleh anda apa yang dikatakan oleh bapaknya maka mereka mengatakan kami datang wastarja dia memuji Allah dia bersyukur meninggal anaknya dia bersyukur dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini orang pahami. Orang paham ketika dikasih, dikasih sebuah musibah, dia bersyukur. Maka Allah berfirman, Aku abdi baik dan jannah. Bangunkan abad di rumah surga. Ya, wasamuhu baital hamdi dan beri nama rumah itu dengan baital hamdi, rumah kesyukuran, rumah pujian. Nah, Artinya di sini yang kita melihat bahwa orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan buatkan rumah di surga. Terutama ketika dia di musibah. Maka kalau kita pasar, kemudian kita bangkrut, pemerintah lain semua dan seterusnya, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kalau bisa ujian. Kenapa? Karena dari ujian nanti akan ada kebaikan. Nah, sekarang bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur adalah selalu melihat ke bawah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Unzuru ila man asfalikum." Hendaklah kalian semua lihat orang-orang yang ada di bawahnya kalian. Kalau dipakal berkuota dua lantai, lihat orang yang yang masih satu lantai. Ya, kalau kita di barang tak eh, nilainya satu juta, dia orang yang banyak nilainya baru dua ratus ribu. Jadi kata Nabi, hendaklah kalian semua selalu lihat ke bawah. Walau perlu hilangkan dua bapakku, jangan selalu melihat ke atas. Ya, bahwa ajaran anda dan nikmat Allah alaikum. Karena itu lebih bisa membuat kamu untuk bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Kalau kamu melihat ke atas, ya, bersyukur. Coba lihat kita dikasih toko. Ya kan? Kira-kira ada orang yang tokonya lebih besar dari toko tak? Ada ya, pasti ada. Maka kita tidak bersyukuri itu. Tokonya besarnya kayak itu. Kecilnya toko. Tidak bersyukur. Karena dia toko tokonya besar? Diberi toko. Pokoknya tokonya dia paling besar di pasarnya daerah Siapa yang punya? orang yang paling besar pokoknya. Tapi dia selalu tanya kenapa? Ih, pokoknya ajikanlah. Yusuf kalah ini besar. Mana dia pernah bersama kalau ini? Tidak pernah bersama. Jadi selalu lihat ke bawah. Kalau kita selalu lihat ke bawah, kita bersyukur. InsyaAllah. Itu caranya bersyukur. Jadi, kalau mau bersyukur, selalu lihat ke bawah. Selalu lihat ke bawah. Atau nah, kemudian yang selanjutnya, 15 menit tadi. masuk itu ada berapa? Tadi sudah ada berapa tadi? 5 ya. Sudah 5 minggu sudah diberikan kita kita ini. Nah, makanya kita kembali ke tadi mau masuk juga atau tidak? Kalau kita betul-betul mau masuk surga, maka itu juga yang kita manfaatkan untuk masuk surga. Tapi kalau kita ya dunia tadi kita cari ya, kita tidak akan memanfaatkan itu. Ya, sekarang apa penghalang masuk surga? Kita sudah sebutkan jalan untuk masuk surga, maka kita lihat penghalang. Kita harus lihat dulu bagaimana pasal itu. Disebutkan oleh Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, لا تقولن إن استطعت أول من يأكل السوء. Kalau kamu mampu, jangan kamu menjadi orang pertama masuk di mata. Kalau bisa. Sekarang orang berbohong udah orang duluan. Nasihatnya nanti jangan jadi orang duluan baru Tapi kalau kita, mau duluan siapa duluan dia dapat kalau tidak duluan jadi kita diambil orang selalu mau duluan dorong orang ya kan sampai mungkin kerja sama sama penutupan kalau bukan dari bulan datang berapa mau berapa ya kan selalu mau duluan jangan kamu kamu harus وآخر من يخرج منها dan jangan kamu menjadi orang paling terakhir daripada kata Nabi ini nasihat Nabi diikuti nasihat kita punya Nabi fa innaha ma'rifat syaitan dan yang saburo ya kan karena pasal itu adalah tempat perangnya syaitan syaitan perang makanya syaitan banyak menang di pasar kalau di situ ya kalau di pasar masalah di mana ayo mana kalau di pasar kalau saya bisa kita semua. Ya, mungkin saya bilang seperti saya, seperti saya, korban ya. Mungkin di antara kalian juga pernah jadi korban. Ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi di pasar kata Nabi adalah tempat perautnya syaitan. Di pasar itulah syaitan kata Nabi menancapkan benderanya. Kalau menancapkan bendera, benar salah? Nah, itu orang yang bingung. Berarti berarti siapa? Ya, ada tulisan di sini. Oh, Satu Ada harganya Masya Allah. 200 ribu per Karena dia mau dia Ini saya Eh ternyata betul. Dia beli miliar supaya bahan Tapi dia melalui cara-cara Jadi yang lagi. masuk sini, masuk sini. Yang tidak mau dipaksa masuk oleh syaitan. Ini kesyirikan. بينهم حرامها بالظاهر ماذا بلغهم هكذا أبقى من إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يوسف يا أخي الله مخطأ هو من شركات الله maka Allah akan haramkan dia kita ini sudah baca doa apa tadi yang lima ya sudah baca doa boleh Hah? sudah baca doa apa lagi ah sudah sudah baca doa apa lagi Hah? Ya. Nah, jujur dan seterusnya. Tapi kalau kita mensyirikkan Allah, membuatkan Allah, karena Allah mengharamnya. Kita sudah menangkujaranya, karena Allah mengharamnya. Sama ya? Karena berbalik mungkin Allah mengharamnya. tutup. Mana bisa masuk? Tidak bisa masuk. Pengharamnya, Allah mengharamnya bisa masuk surga. Jadi ini pengharam pertama kesyirikan, dihindari. apapun yang ditawarkan orang. Dan bentuk-bentuk kesyirikan kita ada. Pergi-pergi ke tempat-tempat tertentu, minta berkat, barangkali dan seterusnya tidak boleh. Ya, kecuali minta berkah dari orang-orang yang tahu dengan cara minta didoakan. Boleh. Datang kepada kita langsung anu, doakan saya. Boleh. Saya lagi bisnis sekarang, doakan saya. Mudah-mudahan nanti kalau bagus, saya bisa bantu Ya. Ya. Ya. كان أنت قد أصلا أن الدعاء لا يرى Durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita ibadah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, susah berdoa. Disebutkan dalam Al-Quran surah Nisa ayat 14. Wa man yu'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu munara. Qalidan fiha wa lahu adabun alim. Siapa yang durhaka kepada Allah, durhaka turun ke Lamborghini kita melakukan yang itu. Allah turun ke kanan kita ke kiri. Allah turun ke atas kita ke bawah. Jadi Tuhan kepada Rasul dan dia melampaui batas maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Perhatikan, kalau kita tidak kekal di dalamnya. Mana masuk surga tidak kekal di dalamnya? Ada juga orang itu masuk surga dalam neraka dulu. Tapi ini tidak, di kekal. Berarti selama-lamanya dia di dalam neraka, tidak mungkin masuk surga walaupun ada bermunin dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat menghinaan. Menghalang di surga. Apa tadi? Kesyirikan. juga. Gitu. Nah, durhaka kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, dusta. Kita sebutkan tadi. Jujur mengatakan kepada surga, dusta mengatakan kepada nah Yang ketiga, mengurangi timbangan. Menghalang yang sampai kita kurang tidak menerima. Wailul mukminin. Selaka orang yang berbuat curang. Alladzina ada mengatakan wail ini neraka. Neraka wail bagi orang yang berbicara. curang. Alladzina tidak tahu al-nas yatubun. Itu orang yang ketika uh, menimbang sesuatu membeli dari orang lain, ya, dia merasa sesuatu membeli dari orang lain, dia tidak kasih tambah-tambah ini tambah tambahin kalau dia akui wa idza kanuhum aw wazanuhum yusirun akan tetapi kalau dia sendiri yang terlibat dia sendiri yang mentahar maka dia kurangi yang mengatakan tambah ini tidak bilang tidak tidak tambah tambah ini sedikit ini tambah ini Eh, rugi kalau tambah, saya kurang lagi. Tambah, saya lagi. Ya, seperti itu. Ini disebutkan dari topik secara dalam menentukan. Ini juga mengurangi timbangan akan menjadikan kita uh, apa namanya terhalang masuk dalam surga lewat apa. Kemudian yang selanjutnya adalah lalai. Lalai. Tahu lalai? Lalai itu artinya tidak ingat kepada Allah. Dia tersibukkan dengan dunianya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini Hilyatul Aulia disebutkan di saat Ibnu Halaf Halaf mengatakan, dapat Al-Hasan bin Shalih." Hasan bin Shalih dapat ke rumah berkata, "Wa ana ma'ahu." Dan saya bersama Al-Hasan bin Shalih masuk pasar. Fara hada yaqifu wa hada yasna. Maka dia melihat orang-orang sibuk dengan jual beli ada melakukan ini melakukan itu. Fabakan. Maka Hasan bin Soleh menangis. Cuma kola, kemudian dikatakan, oh, untuk ilaih, dia kepada mereka. Yu'alliluna hatta ya'tiyahul maut. Mereka, apa namanya, lalai. Mereka lalai, sibuk ini, sibuk mereka lalai. Lupa kepada Allah, sampai datangnya kematian kepada mereka sampai datangnya kematian. Ini juga lama yang membuat kita terhalang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, seorang dalam akan lalunan kepada Allah. Setiap dia ingin membuat curang, setiap dia ingin mengurangi timbangan, setiap dia ingin mengatakan eh, sumpah palsu dan seterusnya, dia apa namanya? Dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya adalah sumpah palsu. Sumpah palsu dilarang. Ini juga menghalangi kita masuk ke surga. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala tusyrikullah hatta tunnahin." Jangan kamu mengikuti orang yang banyak bersumpah dan menghina. Jadi bapak-bapak kalau dulu, walaupun kita di pasar ingin promosi, ingin menjadikan uh, dagangan kita laku, jangan kita banyak bersumpah. Jangan kita banyak bersumpah. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit sumpah. Tinggal baik. Barang yang dijual kan berapa harganya? Tapi sumpah, sumpah, sumpah terus nih. Apa yang kita sering sebut dari ucapan yang tidak bagus dari sumpah itu? Ya, jadi ayat ini memerintahkan kita untuk tidak mengikuti orang yang tanpa bersumpah. Ini berdasarkan. Misalnya ada orang tidak jadi beli, tidak usah kita bersumpah. Kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baiknya. Nah, dia pergi. Mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baiknya. Ya, misalnya yang pergi satu, tapi yang datang tiga. Yang pergi tiga, yang datang sepuluh. mudah-mudahan seperti itu. Tanpa kita harus bersumpah. Tidak usah kita katakan. Kita harus mengikuti kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita harus banyak bersyukur. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Al-Halifu munafiqatun bisilah. Sumpah itu bisa melariskan dagangan. Ini salah satunya. Kalau mau lari dagangnya, maka bersumpah. Cuma saya kata Nabi, munafiqatun bisilah. Namun bisa menghilangkan berkahnya barang tidak harta. Sekarang kita disuruh pilih. Nabi suruh pilih kita. Kita mau barang kita laris, laku, tapi tidak ada berkahnya. Atau kita ingin barang kita sedikit yang laku, tapi ada berkahnya. Jadi mana kita pilih? Hmm. Kita pilih hmm. yang laku. Ya kan? Ya kan ya? Banyak orang begitu ya? Banyak. Yang penting laku. Tidak peduli halal atau haram sampai dia mengatakan yang haram lagi apa lagi. Masya Allah ini tidak sabar dia. Jadi kadang-kadang kalau tak sumpah itu tidak ada lagi dagangan. Kalau ada alih dagangan tak banyak bersumpah. Tapi nanti akan menghilangkan berkah. Orang-orang ketika berada di masjid, maka dia akan selalu berpikir kepada Allah. Ya, ketika dia sholat, maka dia akan berpikir kepada Allah. Dan ini wajar. Ini wajar di atas. Ada orang sholat, berpikir kepada wajar di atas. Nah mungkin orang sholat itu lain dia pikir. Ketika orang sholat pasti dia sedang menimpa Allah, yang dia kepada Allah, dan dia berpikir kepada Allah. Yang dia baca adalah bacaan-bacaan yang untuk mengingat Allah jelas. Orang sholat. Kata beliau begini wajar, kata Alhamdulillah. Akan tetapi, kalau ada orang berada di mata, lalu dia telah menggerakkan lisannya, dia berpikir kata Allah, ah maka ini yang hebat, ah ini yang bagus. Ternyata orang sholat sama orang ibadah lebih bagus bisa Berarti kita tidak usah. Kan? <laughs> Tapi ini kesimpulannya. Maksudnya gini, orang ibadah berpikir susah. Kalau kita sudah berpikir, Jangan mudah. Tidak ada yang tidak. Kita mengaji mana yang itu. Tidak ada. Eh, jangan mengaji dulu ya. Tapi kalau kita juga kalau mengaji, ada pembeli. Nanti kita berani. Terlalu banyak gangguannya. Nah, ya, jangan akan berpindah. Oleh karena itu, amalan itu besar kecilnya dilihat dari tingkat kesulitannya tingkat kesulitannya. Berpikir di masa susah, berpikir di masa mudah. Maka ketika orang bisa berpikir di masa, pahalanya lebih besar insya Allah kesulitan dirasakan yang bisa lebih di dalam. ini yang pertama kemudian yang kedua dari kita kalau dalam kita masih dari kita Hilatul Aulia dari Abdullah bin Abi Hudayr yang mengatakan Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayn yudhkara fisu Sesungguhnya Allah senang kalau Allah selalu diingat di pasar. Ini Kata para ulama kita. Jadi Allah senang kalau Allah ibadah. Dan Allah senang, Allah selalu berada kecuali di mandi, di tidak boleh. Tidak boleh berpikir begitu. Walaupun kita ahli maksudnya tidak boleh. Makanya baca doanya di luar, jangan di Ya, jangan di dalam baca doanya di luar, Nanti keluar WC lagi, baca doanya di luar Ya, jangan di dalam diri baca memang. Di luar baru baca memang. Jadi ini menunjukkan keutamaan orang yang berada di belakang ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam halaman yang lain pada halaman jilid yang pertama halaman 310 dari kitab Hilyatul Auliya disebutkan oleh Hafiz Mukhalaf dia mengatakan karena Umar atau karena Amr tidak nampak lagi ahli suq Amar caranya ketika melihat kepada orang-orang yang ada di pasar, dia menangis. Menangis. Kalau kita menangis ini nangisnya cemburu ya. Ini tentunya bukan. Dia menangis melihat orang yang ada di pasar. Kala mana asfala haula amma uqiddarahum. Kenapa orang-orang di pasar itu melalui dari apa yang Allah kerjakan untuk mereka? Maksudnya kalau mereka berpikir kepada Allah, Allah akan sediakan surga. Kalau mereka ingat kepada Allah, berbuat baik kepada, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada, Allah akan sediakan surga untuk mereka. Jadi jika menangis, kenapa berulang-ulang lupa? Kenapa dia lalai? Padahal Allah tadi sesuatu yang baik. Allah tadi sesuatu yang yang besar. Kenapa dia akan lalai? Ya menangis siapa namanya? Uh, karena ilham bin khalaf yang menangis melihat orang-orang ibadah yang sibuk kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari apa yang kita sampaikan adalah tentang pentingnya kita punya fikih di pasar. Pentingnya kita punya ilmu Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan La yabi fi suqina illa man tafaqah fiddin. Jangan ada orang yang masuk ke pasar kami kecuali yang sudah memahami agama. Dipakai bukan ayat. Kalau orang tidak paham agama, dia akan terseret ke pemahaman materialistik yang pasar itu tempatnya apa? Tempatnya orang cari uang, tempatnya orang bersaing, tempatnya orang menipu, Walaupun kalian ada juga orang ini di masjid, mencoba di masjid, mereka lebih baik mencoba kita. Makanya kita mata ada satpamnya. Selalu mengatakan puas puas pada pada waspada, waspada. Sudah waspada, banyak sekali. Ya, jadi di pasar itu orang kalau misalnya uh, tidak tahu agama ini bahaya. Makanya kata Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu jangan menjual di pasar pasar kami orang-orang yang tidak tahu apa. Menjual juga ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Barang-barang juga ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Ya, ada yang dilarang. Dan ini disebut oleh eh, Syaikh Al-Albani bahwa riwayat ini derajatnya adalah adalah hasan, adalah hasan. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan tadi, ada sebagian menteri ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Harith Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Maghribi Ya, dia mengatakan ketika dia berada di Maroko, dia masih dapatkan di sana ini orang e, abad kehilangan dia hidup. Dia masuk ke Maroko, Maghrib, dia dapatkan di sana e, pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah di sana. Ya, jadi ketika ada orang-orang jual beli, mereka dipanggil satu persatu, dipanggil satu, satu persatu, kemudian ditanya, kalau dia bisa menjawab, maka disuruh lanjut juga. Kalau dia tidak bisa menjawab, disuruh dia belajar dulu. Disuruh belajar dulu. Jadi yang para oleh saudara petugas negara yang melakukan pemeriksaan pasar, yang menguji para pemilik toko tentang hukum jual beli barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya serta bagaimana cara terhindar dari riba. Bisa pedagang kalau bisa menjawab, maka dia akan tetap berdagang. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, ya maka akan dikatakan kepadanya kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberikan umat riba dan harga yang haram seperti ini jangan kaum muslimin kita sudah melakukan tidak walaupun dia banyak yang sebenarnya eh, belum kita sampaikan tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan kita orang-orang yang bisa mengambil kesempatan masuk ke dalam surga melalui pasar. Baik, kemudian ada pertanyaan. Apakah dunia kontraktor sama buruknya dengan pasar? Bisakah masuk surga lewat dunia konstruksi atau kontraktor? Bagaimana caranya? Seakan-akan saya pasar masuk surga ya, kalau saya belum masuk surga. Nah, insya Allah masuk surga al-jannah, anak dengan nabi. Kontraktor ya, sama dengan pasar. Ada tawar menawar ini. Cuma kontraktor ini lebih bahaya lagi. Ya, kalian pernah di rumah, Bahaya bukan karena apa ya, Proteinnya. Kita makan. Berani atau berani? berapa Berapa harganya kalau bikin jalan satu kilo? Dia bilang 300 juta. Terus 20 sedikit dia. 20 ribu 300 juta sudah dihitung itu. Wih, ada yang datang. Kontraktor lain datang. Saya 200 juta. Ya kan? Kalau berbagi dua ratus juta, nanti gak ada kekurangan material material kekurangi. Sehingga jalan bisa jadi, tapi kualitasnya kualitasnya Jadi kontraktor susah bersaing. Susahnya begitu. Makanya kalau mau jadi kontraktor yang jujur, cari orang-orang yang jujur juga. Karena, karena apa? Bukan masalahnya bukan pada kontraktor juga, menang apa istilahnya? Menang tender ya, bukan cuma itu. Tapi pertanyaan kita pada orang-orang yang mau kasih kita tender, karena dia juga butuh kerja. Dia juga butuh apa bagian. Eh? Hmm. Maka sekarang bagaimana caranya kita masuk surga lewat kontrak? Bikin dorongan dengan kita. Pertama, yang saya Fattakullah, ini Makhluk. Bertakwalah kepada Allah di mana berada. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, ketika Anda jujur dan Anda rugi, ganti komennya. Gitu ya, ganti komennya. Tapi insya Allah caranya yang keempat adalah cari orang-orang yang jujur juga. Kalau Anda masuk ke se, eh, sebuah kontraktor, sebuah PT atau PT, masuk ke tempat-tempat yang orang-orang itu tidak jujur, sudah hancur kita. Jadi cari orang-orang yang jujur orang lain yang dulu. Ya, misalnya ada ustaz mau bikin rumah, ini dicari. Satu jalan ustaz bikin rumah, jatahnya dibikinkan. Baik, kalau kita atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau sudah kita usahakan dan ternyata sulit untuk jujur, sehingga kita cek profesi dan aman. Kontraktor, profesi, ya itu daerah-daerah bahkan susah kita jujur ya, susah karena tantangannya terlalu berat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya melayani pembeli yang ketika masuk pasar dia cuma berpakaian apa adanya. Bagaimana melayani dia ya? Membuka aurat bagi wanita dilayani tidak apa? Jika dilayani lebih bumerang. Tidak dilayani, kita butuh pembeli. Nah, ini dilema ya suruhlah perempuan jalankan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, mau tidak mau bisa seperti ini tidak. Ya Itulah resikonya orang tua Dan Allah berfirman, atau Nabi mengatakan, Fattakullaha masabat. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, semampunya saja. Menundukkan pandangan. Jangan mencuri kesempatan dalam kesempatan. Kita menundukkan pandangan berdoa kepada Allah supaya terhindar dari wanita. Wanita adalah fitnah paling besar untuk laki-laki. Ya, fitnah paling besar dan membahayakan laki-laki. Jadi dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia layani semampu dia. Kalau misalnya ada wanita yang bisa melayani, wanita yang disuruh. Kalau tidak ada, ya sudah, dia layani. Tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa bisa begitu? Karena Ustaz mengizinkan, Resikonya orang menjual. Kalau tidak mau itu jangan jualan. Resiko. Semua Pekerjaan itu ada resikonya. Memang yang bisa ada resikonya. Oh. Kalau tidak percaya coba kalian semua dibuka. Hari nanti belajar dulu, belajar belajar dibuka. Kalian akan tahu bagaimana resikonya dibuka. Semua ada resiko, jelas. Tidak ada pekerjaan murni. Oleh karena itu, ketika ada seperti ini, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa maksud apakah masuk di supermarket atau walau kecil juga pada doanya itu dihitung sebagai batal. Ya, itu dihitung sebagai batal dan tidak pada doa kalau kita melihat uh, konteks ada eh, hadis tadi dan kemudian konteks sini di batal itu masuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, jujur ujungnya dosa, bohong ujungnya neraka. Bagaimana kita bisa yakin, saya yakin yakinnya bahwa betul-betul sorga dan neraka itu ada? Ya, percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Saya nggak bilang percaya sama saya. Percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Allah sebutkan surga ada, Nabi sebutkan surga ada. Surga itu betul-betul ada. Betul. Tanpa saya bersumpah. Surga ada. Dan ada bisa baca dalam Al-Quran yang hadis. Oleh karena itu ini tentunya seperti yang menarik, ya. Jadi pertanyaan menarik ini susah juga dijawab. Bagaimana caranya kita bisa yakin, yakin yakinnya bahwa betul-betul surga neraka itu ada? Nama ini belajar, belajar dari Quran, belajar dari ya. Saya malam ini balik bertanya, Bagaimana kita bisa yakin dengan keyakinan yakinnya bahwa betul-betul surga dan neraka itu tidak ada? Paham maksud saya? Kalau orang belajar, dia susah meyakini bahwa surga tidak ada. Kalau orang belajar, dia susah meyakini bahwa neraka tidak ada. Susah, Di itu tidak bisa. Susah. Makanya kenapa orang munafik? Ya, bukan ya, di bom bunuh diri ya misalnya bukan bom bunuh diri mati contohnya kalau sahabat negara agama itu karena dia di surga ada ada orang banyak di zaman Nabi berzina datang kepada Nabi untuk dia apa? Hah? Untuk dia apa? Dia dirajam berarti dia mati kan? ini wanita sampai dalam Nabi atau meyakinkan kepada Nabi bahwa betul-betul dia berzina Kenapa dia lakukan itu? Karena dia yakin surga ada. Karena dia yakin surga ada. Jadi ini yang harus kita lakukan sekarang. Pertanyaan ini mudah-mudahan setelah pengajian ini terbaik. Pertanyaannya bagaimana kita bisa yakin dengan yakin yakinnya bahwa betul-betul surga dan neraka itu tidak ada. Karena apa? Kita sudah yakin bahwa surga dan neraka kan? tidak ada. Oke, baik. Sudah ada yang lain? Sudah ya? Pas waktunya dia dan jam lima. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Anda tentunya ketika ingin kebaikan ini dirasakan juga oleh orang lain, silakan berbagi kepada teman-teman yang ada di pasar Utama. Mudah-mudahan dengan ini semakin semangat belajar dan mudah-mudahan bisa membantu kepada kita untuk mengurangi spekulasi di pasar untuk meningkatkan pendukungnya masyarakat lewat ilmu dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perekonomian di masyarakat sebagai dasar dari perekonomian negeri kita dilakukan insyaallah. Sekali lagi kita mendapatkan sebuah perekonomian yang baik kecuali dengan seseorang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa Taala Subhanahu Wa Taala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dan terakhir saya ucapkan juga Allah kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah melaksanakan kegiatan seperti ini dan saya harapkan kepada seluruh peserta bisa bertahan sampai pada umur ini masih ada kajian yang akan disampaikan oleh bukan kamu kamu di hati Allah itu dia sukses dan sukses dengan